Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Arba'atun fil jannati ku khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal khisali saing boro-boro tingkah. Fil jannati ing dalam swarga ku khairun luwe apik minal jannati tinimbang swarga iku. Nafsiha ya kahanane swarga. Ana barang papat sing luwih apik timbang papat liyane yaiku ning swarga. Ning swarga siji al khuludu tai status langgeng, al khuludu tai langgeng. Manane status langgeng fil jannati ing dalam swarga. Iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga. Ai itolatul iqamati tegese uti suwene manggon fil jannati ing dalam swarga iku anamu iku luwih nikmat ya ahliha. Anamu iku luwe nikmat li ahli ya, kedue ahli jannah min di nafsil jannati dibanding wujude kahanane swarga. Wa khidmatul malaikati utai oleh nglayani malaikat fil jannati ing dalem swarga li ahliya maring penduduk jannah iku khairun wa apik minal jannati tinimbang swarga. Wa khidmatul malaikati mongko utawi oleh nglayani malaikat iku tadulunu nunjuk napa khidmah la ziyadatir tifai ahli jannati ngatasé dhuwure tambahi dhuwure pangkate ahli swarga. Nomor telu wajiwarul ambia ilan ngancani pira-pira nabi bikasril jimi lan kasroe jim wa dhommiha lan dumai jim wajiwarul ambia. Wajiwarul ambia utai wajiwarul ambia mingkur pihim sanging para ahli swarga fil jannati dalam swarga. Di ahliya kedua penduduk swarga khairan wa api minal jannati dibanding swarga. Jadi jenengan teng swarga niku misale mau sedina kan ya tersiksa. Berarti sing nyenengno iku siji swarga, nomor loro status langgeng. Nanti status langgeng ning swarga luwih nyenengno timbang nopo? Swarga. Artine mlebu swarga ora mau sedina. Terus dikhidmati malaikat. Nomor telu tetanggan mbek para nabi. Ketika kita tetanggan mbek para nabi berarti kita ning kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sing diridani Allah. Berarti kita melok grup-grup wong sing diridani Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna lan bagus sapa ulaika mung kono-kono wong akeh apane rafiqon dadi kancane utawa dadi tanggane. Nomor terakhir yang paling penting warido wa hilan ridane Allah. Warido wa kita ridane Allah fil jannah den dalam swarga an ahliya sange penduduk jannah iku khairun luwe apik minal jannati dibanding swarga. Terus paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita diridani Allah Subhanahu wa taala. Iku masyhur terus dene hati sokai diterangkan. wong mlebu swarga iku ya kowe-kowe pertama mlebu swarga iku ya kuaco tenan. Di iki iya, sing awamun nas, maksudnya awamun munas wis koyo kowe-kowe mlebu langsung suweneng. Sing seneng dunia bojone wae itu langsung golek widadari sing bosen melarat langsung puas makan minum. Nanti lali swarga ono sing duwe. Paham? Masyhur tengene hadis sahih. Warung wis menawa wis kelon mangan-mangan ngene-ngene terus diumumno mbek pangeran. Kon sowan. Kon sowan niku mergo yo ya lali nak swarga ono sing duwe saking no. Ya maksudnya sing ora nabi sing kowe-kowe nak nabi yo ya ngerti aturan no. Terus warung ditakoki pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? sampun Gusti. Kue gak jalo apa mana buatin Gusti pun cukup. merkos, yang ning donya bojo elek sitok kono, 70. Wah wis. Pangeran takok. laki opora apa raja lu rida? Wah gak Gusti ora paham becing terus akhire Allah no. Ukhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum abadan. Ukhillu manggono ingsun alaikum ngatasé sira ridwani ing ridho Fala askhatu alaikum abadan. kis tak umum non aku iku wong sing tak ridani lan aku raba bakal benci kue bendu kue selawase langsung sujud. Sujud muni ya Allah enggak ada nikmat sebesar iku. Padahal ya ratau tau jaluk iku mau Mereka eh, paham. Tapi ini penting sekali. Apa artinya kita di surga? Kemudian durasinya terbatas atau jaraknya terbatas. Atau pemenang iku istidrat mu terima ngeluh lulu malah niki pinter ilmu jadi sing paling penting itu suwargo itu di status langgeng itu luwih apik timbang swarga kita dilayani malaikat itu bukti orang terhormat kancana nabi berarti melok kelompok sing terhormat terakhir diridani Allah swt wa taala bahwa kita mendapat nikmat itu ora lululonan ora dilulu tapi hakikat ekspresi sanggoritane Allah SWT wa taala waridho kita taala fil jannati khairu minal jannah wa ridwanum minallahi napa akbar kabeh ning dunya ning akhirat paling gedhe namung ridane Allah li anna ridwana wa taala krana sadam ridane Allah taala iku akbaru luwih gedhe min jami ini ami dibanding sakabehane pira-pira nikmat Nah, jinan kalau ijazai ridane Allah itu iso mbok sampekno, iso mbok tok nak kowe iku be Allah taala. Disebut radhiyallahu anhum wa anhum. Jadi wong iku iso diridani Allah, nandikne dhewe ridho ke Allah. Mulane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut itu kemungkinan dadi wali ku kecil. Piye-piye dekne ku kesane tadajur, tak anti ngerasa gak enak, ngerasa kolak, terus Sidina Umar kolak, ngerasa gak nyaman dia pengira. Nah, kalau biasa misalnya tengah kamar piyambak kok terus gatel, misalnya gatel terus kukur-kukur kok ekspresi pulau misalnya merengut nonton langsung istighfar. Karena takut saya kalau teng bumi ini Allah hari itu. Jadi nggak misalnya kue di pembantu atau dua tamu, mbak sugoi sarapan terus mangan itu gitu ambek corong jawa nyanyah, koyo iyo koyo ora terus gitu kurang ini kurang itu tentu ngene iki gak nyenengno. Saiki Allah gawe kowe ning neng ini bumi ini. Kowe nganggo fasilitasi Allah, kemudian sangane kowe iku gak nyaman, kukar kupur, merengut, ngremeng. mana jenis iki bakal dadi wali. Ora digesno iku sak paham mereka tadujur. Mana harus sering ngamuk, ana santri atau kiai atau konco atau alumni sowan aku ada sidik-sidik ngeluh kalau sering ngamuk. Bukan karena kita anti kemiskinan ndak. Kita itu pertama dididik jadi manusia, pertama dididik jadi mukmin guru-guru kita orang nopo wajib ridho be kodok kotor khairihi wa syarihi ya soal kok tetap merengut itu mergo jibilah watak kita merengut tapi kita lawan apa kita lawan ya mau misalnya dua santri melarat terserah enak di santri melarat marai gak iso bantu kok di santri suka gak seneng mergo sombong di santri goblok rasa seneng mergo goblok pinter wedi keminter kuwabe di soal repot Sosolokan madep gremeng engko roh. Taman dunia taman tok mari maksiat. geremeng itu terus biji. kan. Ini kalau suwon sangat latih. Pertama nabi jadi nabi itu pertama nikmati Allah itu diantara niku alam nasroh laka sodrok dadane di jebat. Pama tilau ayah ya yasroh sodrok di lilis. Saiki santri itu kadang katut pengamat. Saya katut pengamat itu Indonesia diamati pengamat seakan-akan pemerintahan kita gak becus ngurus negara, terus ngeluh jadi wong Indonesia. Engko ono kiai dirasani tonggo kiai gede lali tanggane yo ya melok katut. Jadi semua protes kita itu katut ning ati oleh. Indonesia begini sudah sangat baik. Kira-kira kaya zaman Londo, zaman tapi kita syukur ora krana ngelem pejabat, Sepanjang kita gampang su gampang. Karena tadi ridhani Allah itu bisa disampaikan, bisa kita dapatkan nak kue ridho be Allah. Radiyallahu anhu itu dimulai warodu anhu. Kue yo ridho be Allah. Nah, kulon ora seneng kancanan wong gerem. Kulon riyen protes be bapak wis tunggal. Pasti protes orang kok protes gedeng gue Kulon janggal. Bapak iku luwih seneng kancanan wong mlete, wong sombong timbang wong sopan. Kulon ini janggal. Bapak untuk konco akrab, melarat, melete nih rakyat Pol melete. Sono konco melarat men ngeluh, eh, bapak itu akrab sih melete. Sing melete itu, bapak kabur itu lima tahun lagi lagi kabur, Melete nih, wes loros rakar mau tak tidur. sakit bang buatan aku gagah kena iwong iwang saya sakit aku mesti wes loros suruh tak takut sakit bang orang aku sini kok nabu iwang bisa gelem jeng Oh melete mulai melete ini Madal nyun sewu yo melarat wong nate buru ibu ya nate kula kan. Nggih kula mun dadi kiai nggih mun teng omah bapak mun wafat. Kula wis wis pokoke mlete niku. Barang kula tambah suwe tambah dadi kiai. Pancen kancanan wong ngeluh iku luwih lara timbang kancanan wong sombong. Wong sombong ku penak sale ra duwe duwe duwe duwe niku yo ora duwe duwe mah. Ngenakno wong ngono apa? Ngenakno wong. Dadene lara tak takoki dari sehat ya. Kan kue uang ya cek gelem. Maksudnya iku cek loro tangane maksudnya ya, cek kuat ya. Maksudnya lera Ternyata tadi bagi bapak itu ini kan saya tatap ternyata bagi bapak itu seneng kancanan uang ning donya happy itu luwe seneng luwe gampang pantas neng kersane Allah timbang kue neng dunyane Allah kue gak ketok happy Emang ya mau misalnya kau kue ngurmat bocah ketok turu kukar kukur sampean ditebasi wae sawangane nggon turune gak res resik mangan yo ngono koyo kayak apa kita tersinggungnya dengan orang yang kita rumat perlakuannya seperti itu. Kali ke rumah bocah turu rusolah brek langsung turu molet nguworon semeneng apik tenan cek ya. Mau angan tempe opo lep entek to anduk nan Wari ku guya guyu asal do dhewean susan seneng seneng. Timbang rumah apa itu bersih itu sawangane glibakan koyok gak rese nggak mangan kan koyok gak rido. Main tak jamin khusu apa ya apa bergembang rangar jadi wali tak. Nak di wali tak lorot dan yakin itu gak gak seneng karena bahaya. Nah, mungkin bapak sering, bangun Mun nggih ngoten. itu seneng wong murid karena tadi lebih gampang mengekspresikan ridho be kersane Allah Subhanahu wa taala. Lho iki bumine pangeran lho kan. Kowe ora ridho ku piye? Misale kowe dikek bojo elek lah lah kowe hak apa ning donya ora melok duwe pira-pira dikek elek-elek lagi. Dikek wong ora melok du duwe. Ya Allah. Mati kula sampai nyolati cek kudu Tapi mati ya tau wenange pos sabuan. Mati bebe, Mati mati terus Wong urip diramati. Semua ate model itu. Tuh, Bapak udah ajaran sing kula kenang sito, anak ada yang melarat-melarat itu. Wong kan wong melarat-melarat itu kadang wis umur 50 tahun sudah ta. Aja kesusu-susu balik. Lah kene Mbah? Mari ora kulino sing awak dhewe kan kulino melarat, nah sugih malah ora kulino. Jadi mau tiga guyonan tok, semua kemiskinan, semua kenaifan, semua kesalahan kita karena kita tidak pernah sempurna itu kayak lucu-lucunan Gue ngelawan nafsu kita sing gremeng Mulane nasihat Sidina Umar iya kawal kolak wa tadajjur wa ta'adhi binas wa kalau tenang niku diantara eh, di antara fatwa Nisan Muhammad yang diulang-ulang di beberapa kitabnya gue dawe Sidina Umar iya kawat wa tadajjur kolak wa ta'adhi binas kamu harus menghindari gremeng tokoh wa ta'adhi binas dan merasa sakit ketika ketemu manusia. Karena kamu merasa sakit itu sudah keangkuhan. Ketemu wong intelektual melete ke ngeluh. Hmm, teh intelektual ketemu wong kutuk meneng. Sekarang dia pendapat, bes wong meneng. Terus kowe unjuk ketemu sopo Kepengin itu iblis. Kabeh wong kok mbok kelu. Mulai pula balik itu tamu intelektual itu harus aku pesantren gini gini gini gini. Istake lucu ini. Kok oh, jenengan boten reaksi deh, kowe gawe pondok dhewe kok atur ngono ya menika. <laughs> Padang ketemu tuamu khusuk malah ngel-ngel wong nah teko meneng. E. Wonten apa meneng e, nderekno dawuh. Meneng e, nganti bar ya meneng. Maksude piye? Saking sopane, mau melungker tok. Teh disugono ya meneng ae kon ngombe lagi ngombe. Kok nek ora dikon monggone nah, ya ora ngombe. Ngel-ngel wong. Sopan tapi ngel-ngel wong. Jajal misalnya tamu nih, ra jelas teko saya sehat misalnya terus kayak teh diombe, bariku pokro, bariku pamit mulai alhamdulillah nesawan Anak biro tiga, sehat kabeh sehat terus beripati loro kabeh pokoke sikile yo ya loro kabeh apa sehat wadalan e watu wis nange eleng-eleng kita diri dan Allah didapatkan dengan songko radhiyallahu anhum waradwan ini kalau suwon sangat ojo geman nuruti susah juga geman Gue sangat ngandel Soal terpaksa susah mergo kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang ning bumi Allah, ning ini Allah. Dan Allah ya senang kita. Kami ya? yasroh sotrohu il Islam kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma. Jadi kue nak eling fadli Allah, eling rahmati Allah sing seneng. Senengamu lebih apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia. Orang seneng dia, gue iman be nabi terbaik. Jadi umat terbaik, digawani iman, nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Pernah sujud adalah kenangan hidup terbaik. Yang sebenarnya neng, akhirat itu pangeran mau takok gue tahu sujud tahu orang. Nah, yang kita nih dunia bolak balik sujud, dimami wong melete tahu, wong rasah ya tahu, dimami wong pahpoh Ya sah, gak masalah. Yang penting komitmen su. Eh, Sayyidina Utsman dimami wong fasik ku tenang. Dimami wong ora bener tenang. Ditakoki, lha iku wong ora bener kok jenengan makmum pas iki bener ngajak su. Dadi mulane kula niku makmum sapa e, gelem ora kula jenis seleksi. Nah, kalau termasuk termasuk ulama sini dindi makmum giling-gilingan pokoknya gerakan sujud tuh baik. Si mami jenggotan yo gelem, sing sholat berkangkang yo gelem, sing sholat sendakep kukur-kukur yo gelem, sholat menobah budi yo gelem ana sing wanteng koyo api tukaran yo ya gelem salat buk wawangane wis koyo kuda-kuda <laughs> salat kok koyo kuda-kuda sanggeng ya sing sitok terlalu lembek apa Indonesia Indonesia salat kok model-model semua ngono semua macam-macam salat e koyo kuda-kuda Para kok koyo di suatu era mempan style. Soal pangeran kok gagah ngono eh. Wah, <laughs> oh, soal pangeran gue tuh lemah gemulai. Nah, saya nggak lemah gemulai, kancingan era bener, beku karo kukur. Kau energi ini plus. Ngono kaku makmum ya gelem. dia eh. gerakan sujud nih Allah Subhanahu wa taala. Mana dewe Nabi sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Kayak gue kudu gelem sholat. Cek neng gurine wong apik, cek neng gurine wong elek. Mergo gue nunjukno nak pas iku apik, kabeh. Mergo sujud ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Syukur-syukur imame ape, tapi kok ndak Ono KPU barang paham ya. Yang imam kok digoleki sing paling apik wacanane Quran diseleksi Zaid. Barang Zaid apal Quran wacanane bener iso fikih. Sing iso fikih Umar. Berarti Zaid bin Umar itu plus minus. Sing Zaid macanane apik, makhrajnya apik, tapi rapati iso ngaji fikih. Sing iso fikih rapati maca Quran anu wis. Wes, jebule cah iku nom kabeh. Kalah umur. Golekno sing tuwek meh mati. Nah sing meh mati untune sira ana maca misalnya. kabeh misale wae. Lah eh, nek nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? di polling, sopo ya sini mami. Iki menang tua tapi jeblok oke. Iki menang peke jeblok tajwid. Lah apa-apaanan kabeh salat apa beda di KPU paham nggih? Cara pulau itu ya rasa ngono. rasa berlebihan. Lah Senajan to iku ana hadise zaman Nabi ku didhawuhno iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik karuan Rasulullah, setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golek aneh iku gampang, lah saiki gue golek ngono iku. Demen khasut-khasutan demi drengki. Saiki ya pokoke Islam ngono ae. Saiki hadise sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Hadise sallu khalfa mangkola La ilaha illallah wa ana ana cara tau ngaji wa ana. Nah kecuali imam sing digaji ning Istiqlal seleksi lah mergo ono gajine. Lha iki ra ono gajine kok seleksi barang kok repot. Bukan ono gajine seleksi lah foto-foto gaji kok sing maca wala tolin. <laughs> Kuliah jual kafir untuk batu-batu rabar-bar lah foto-foto ono gaji kok. Ya tentu golek sing fase. Ini naro ono gajine cara kulit wae selalu khalfa kulli barin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa mangkola la ilaha illallah. Nah, kalau makmum tiang wis, masya Allah. Kalau nanti kenangan paling elek, tapi kalau yakin dari dana Allah, saya lihat dengan kenang. Kalau nih wak biar biar diwet diwet Kalau nih rian zaman jadi saya melarat. Kalau nih ngajak santri kali. Zaman kalau teng Jogja pertama macam kalian santri. Lu nggak sangin naruhan baru subuh. Ini kisah nyata baru subuh. Kalau pas niku ngaji mahal, mahali sarai minhajul tolibin. Jadi kalau nganti sana, kalau nulis di koma mau mahal. Minhajul tolibin kitab induk ada fakir. dari fatul Wahab, fatul Mu'in, KPU, minyak dan kitab dinama minhajul tolibin. Karena ini sendal Imam Nawawi. Imam Nawawi induk. Tapi kitab ini tentang Indonesia rapatnya terkenal. Ke Indonesia terkenal fatul Qorib, fatul Mu'in, fatul Wahab. Minhajul tolibin ini gue lihat orang tanya. Tapi ini kitab induk. Enak teng podok pondok gitu sih kambing. Nak wong lunga bar subuh iku rak wis kadung keceluk dina Jumat, ngono. Napa keceluk? Keceluk dina Jumat sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis keceluk dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa? Subuh. Kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga tingkat itu aku gue kerdus akeh, kemudian beras itu sering gue koma. Pas tuh apa mudah-mudahan pro dadi ini? Pak patin tak. Wah, ya, wah ya, Jumatan. Jadi jam kalau mun Pak Ban dobel saya ubal. Mandek loh, Antri kula nggih derek Warung sholat teng mriku ya Jumatan. Wong kita itu 16. orang ono orang pulau ya mana. mau maca Fatihah kayak wong kelahiran. Nanti aku ora mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyah uang wong kelahiran. Sopo piye? Wes nganti runtuh sebelum khutbah ya serah karu-karuan. Cinta-cinta santri kula kali niku iada, mereka Jumatan arung patang pulau itu wajib iada. Wacanane imam yo ya, perasaan di ini iada, jumlahe wong yo dadekno ya. Jadi ini iada, santri kula kali iada, kula boten. Saya santri kata, Gus jenengan kok iada aku mendingan aku kepengen Jumatan kan ditompo mergo iya Iada soalnya kok ngenyek imam amin. Mergo aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ora mentolo nolak salat wong iku. Wong salat kok perjuangan koyok kelahiran, Pak. <laughs> Apa meneh pangeran sing Rahman? Kang dadi kula donga ya Allah. Jumatan kula jenengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiang sing kados kelahiran. Nah, dadi aku mau tahu. Hai santri kula ora takon ya ada. Mergo dekne cek makome fikih. Makom kula wis sak dhuwure fikih perkara. <laughs> iku mau. Nah ini kan masalah coba. Saya ini sama nanganan, terus gue ngeluh ini tok. Mas, apa artinya sholat nak tajwid bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artinya sholat nak tajwid bener? Apa artinya jumatan nak jumlahnya rapatan patang Gue wani ketemu pangeran. no, apa gunanya sujud? Oh kafir. buaya ya wong iku mikir, wong kok raro gunanya gunane sujud. Kue takut ngono kok padha karo apa artinya Jumatan enam 16. Kue wani misalnya pertanyaan dibalik. Wong kok orang fungsi sini sujud. Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lo soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu patang pulau itu masalah wajib rawat. Nak rong patang pulau juga gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe kuwi aja ana kaule sing no sampean delok tenggene mukmin. Macam mukmin ora khatam, ning gone mukmin ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40, apa mereka sholat duhur apa sholat Jum'ah kata Imam Subki boleh duhur boleh Jum'ah dan kalau Jum'atan tidak perlu iadah kau yon kalau ini pun kuat Malah ngaji sing khatam, mau mau ning mau ora khatam. Oh tak tantang wong sing ngono. Wong nek ono patang puluh muin di muin mbahmu aku sing khatam bolak-balik ora roh. Di mu itu sudah ada penjelasan, ada potensi yang mengesahkan orang tidak empat. Tapi tentu itu butuh darurat. Darurat misalnya gini kayak desa Wonokromo Beduan, tentu kita kritik tidak sah. Mergo nak ana wong patang pulau berarti ngawur daerah santri kok Jumatan ana wong patang. Tapi selalu ada kondisi pemula yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ misalnya. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan, jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung, buatan di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru, ya buatan. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40. Di situ banyak non muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak duhur ora gelem. Kula berkali-kali nak cara itu duhur wae ora usah Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Kalau di murid jenenge Samsul problemnya ngono. Jadi duhur ora gelem mboten purun. Salasane Jumat-Jumat kok duhur. Ya mau ndak mau akhirnya Jumatan. Ya Jumatan perintis ya tentu rong pulau se, nebelas Wes perintis niat gawe siare Islam yaitu Jumatan, kue ngukumi ora sakit jahat ya gue jadi wong. Jahat korban bodoh. Kue gue serepet. Ngan kula boten ada. Sing tak entut Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman tau makmum musuhe. Wong sing niat mata ini ndekne iku ngimami. Iku dekne makmum. Wong jagal kabeh. Dulu gak tiang fase sing mata ini jenengan tapi masih gak apik. Saking insafnya dulu. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Solehu cara kalau parah. itu parah itu serak kebayang. Jadi si Cara wong Arab ku nak darani barang apik kadang disebut majrun fillah wis makome wis terkait Allah wis wis fana fana itu gak Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lulu Al Majusi dibacok beliau saking mati wong kena rongganya kena Pertama yang ditanyakan itu satu. Sing mata ini aku Islam tau orang boten. Alhamdulillah. Aku itu wong keras. Alhamdulillah aja apal redaksi ini sedulur nomor. apal. Alhamdulillah Allah ja'ala maitati sebagai riwayat min yati tahta rajulin la yasjudu sajdatan yuhajun biya yomal kiam Kalau nangis dan itu jadi nopo jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku itu dari Siti Umar, aku itu pendendam namanya. Ya, wong sing baca aku, aku itu pendendam, aku itu pemarah. Gak ngarah ridho be wong sing melukai saya. Apa ini lagi ini baca saya. Artinya gini, nak sing baca aku tahu sujud teng jenengan Gusti, kura untuk nuntut ini mlebu rokok. Piye-piye tahu sujud teng jenengan. Maka ini alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kulo itu orang yang gak pernah sujud kepada engkau sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafumnya apa? Kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan, kalau rawani nuntut dia yang membunuh rokok, biaya biaya tahu sujud neng jenengan dan itu menjadikan dia berhak masuk suar. Kayak apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud tuh? E? Saya kira wong sombong kau Kurang cingkrang gak sah. rabute nemplek batuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwe ora sah. Sing ini tok. Pengen pengiran itu. Wong kok. Ngono kula numak mong kula asline makmum jenengan maghrib nuruti kecewa sering kecewa. Pemenang Imam Mustafa maca ridak-ridik. saya saiki misalnya ngene, kowe maca ridak-ridik neng ayat madh, kira-kira kowe misale bojomu ayu kok lem. Kowe ketok e kok ayu. <laughs> Makanya kula ora setuju Islam maca Quran langgam Jawa. Lah misalnya pas madu pangeran ini bodoh karo ini. Itu ya Pak Presiden kok wong bener. <laughs> kan yang kenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudah sih lho, nadanya bener, tegas. Ya piye wong Arab lah, tetap not itu sesuai mana. Nah, misalnya, jadi kan misalnya, misalnya Mustafa sangat khusyuk aja. lu, abu-abu jahannam. Jadi, dari Imam Malik itu, kok Imam Malik, so, malaikat Malik rezeki nang mlebu neraka. <laughs> Ya ora ono. Mesti ono tekanane apa? Dadi ngelempeng. Lho Kanjeng Nabi nak ngelem era niku salat. iki nganti mimbare kubah. Saking asike ngelem pangeran. Jadi kue mak mau khusyuk terus saya orang mesti wong khusyuk orang yang enggak ekspresif saat ayat-ayat ngelem pangeran. mana kula rasa seneng. Seneng wong melete, wong melete cara ngomong. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa pokas. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wes ditompo pangeran timbang sing khusuk. Segala puji kangge jenengan. Sampai eh, ngayus opo Jadi kalau kita nyoal masih bisa banyak. Ya minyak pangeran ngelem kok ngono pemene pas ngelem mbek kukur-kukur. Iya karena budu iya karena saya. Kalau aja jenengan, ngono gak tegas. Jajal wong melete-melete. Kok wong harap-harap. Wong anak para bu, fasik borak tapi nyeneng nopo. Kamu nak sabar sudah tahu haji umroh. Padahal jadi imam di gua aja. Lalu nak mau imam ya mau nangis terus. Yakin kita ya orang teater, orang ora ora ekpre, ora ora ora gaya gaya nang. Wong Arab tuh kan ya orang mungkin lah imam masjid kok ora paham jadi ya, sedikit sedikit. Karena memang kelebihannya wong Arab. Ya juga gedeng wahabi ini dalam hal inilah sebenarnya. Aku yang ngerti kira tata buat. Tapi mbok yo wong ngakoni kadang yo. Wong Arab ku gampang. Nah, kalau bolak-balik jajar wong Arab bodoh, sholat ya nemangi. Tak anggap pinter boleh ngangkat telepon. Kula <laughs> sate takoki kau kaji. Gus gue kaule to orang yuk kaul geblek kau. <laughs> Tadi sholat wong Arab kan jeneng parah dengan fakir geblek, Wong fikih apa wong Arab? Wong nak wong Jawa itu jenenge salat lungguh ngenteni gak mampu belas lagi. Wong Arab gak jupuk kursi ku kuat. Wong jupuk kursi kuat sholat salate lung lungguh. <laughs> Yo ya, tar, yo ya, Mas Tam yo ya, singkat ya. Lah kok nak soft ngarepe bolong, iku ya kursine digawa maju. Jadi ra kuat kok ngangkat kursi ngalor ngidul. Nah, cara Jawa gak nganti salat tunggu meh mati ku lagi salat. Arab tenang ya. Ya gue nano telepon, Iku diangkat. Solim. Kalau tak kayak kaca, ke, iku anak kau lihat orang kau iku kau kau geblek yo. Ya. Tapi orang ini halo, kok gak apa soli <laughs> maksudnya. Lu masih mau nulis model geprek, ngono apa cek Quran ngono wae. Kalau salat makmum di Palestina nanti, makmum teng Arab nate, teng putih-putih nate. kalau dia orang Arab bae melete-melete ngono lah. Brewok-brewok ngono lah. Nah ini Indonesia kadang brewok tok nangis ya. Warang ayo siapa sih tahu ini Mekah, aduh gua Bang. Komennya nak maca kundut nasi lah. Lawan. Oh, gak mungkin bang, nak akting gak mungkin. Wong nganti do lali kok bacaan berikutnya lali, kok nak akting kan gak lali. Lawan. Karena ekspresi Lah saiki orang, misalnya ke Dimami Mustafa, Dimami wong khusuk-khusuk, tapi gak ono tekanan ngelem pengiran ya dingin Alhamdulillah. alhamdulillah. Bali nemen kulo kadang mbek wong politik wis seneng. Kulo dikonco, kulo niku dikonco ki alim. Suarane tapi sering tak maca Quran. Itu rata-rata satu lembar dia ada kuat. Mereka Dia apa lah. Ya iya artinya ini lah kan. Misalnya kayak ngelem khusyuk. Pakaiannya benar, khusyuknya benar. Apa dia bisa mengekspresikan ayat-ayat materi yang begini? Gading no Rasulullah. Rasulullah itu wong ngapal Quran, wong singgowo Quran. Ibu nate sholat tuh gak mampu mengulang ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya gak mampu. ulang ulang sampai subuh. Masyur sampai ini gak eling nanti ini Nabi tak tinggal. Selamat ya orang kacau. Eh. Jadi kayak ini nanti ini Nabi apa? Tinggal sholat kok rabar. Masyur. Anan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yuraddidu hadil ayat in hum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa ka antal azizul hakim. Dibalik. Rasulullah sebagai pemimpin besar, pemimpin yang sangat ra'ufur rahim. Dan sifat itu yang dipakai Habib Ali yang sohi kusim turun mensifati Nabi itu ufros. Orang sangat sayang be umat. Kemudian Nabi yang sangat sayang pada umatnya, beliau kasef. Saat itu kasef, ketemu beberapa umat yang ketika dipanggil di khaut, umati-umati. Barang dipanggil umati-umati, mereka datang. Dan Nabi tahu kali itu umatnya. Pas datang, baik Pangeran tiket. Tiket itu dibikin satu sekat. Dibikin satu sekat itu. Kemudian Allah Muhammad Inna kala tadri ma'ahdasu ba'dak. Sebagian riwayat roja'u al -kohkor. Muhammad itu ya bener umatem, tapi kira roh kelakuan itu buat tinggal. Nah, misalnya begini, contoh gampang orang sekarang. Dulu tuh yang jenenge wong mukmin ciri khas itu saling kasih sayang. Ya syubhu ba'du ba'dun saling menopang, saling melengkapi. Enggak saiki saling ngafirno, saling nyalah. Nah. Tahlilan disalano, ziarah kubur disalano lah kok sing NU ana ora wiridan ya disalahno. Nah, wong wiridan ora wajib kok wong ninggal wiridan nah, kok salahno kuwi ya padha dene. Lho keliru lho nyalahno ora wiridan. Saiki wiridan wajib ta ora? Mboten. Ciri utama barang ra wajib oleh apa? Oleh ditinggal kan? Gara-gara kowe anu nong ora wiridan ra seneng. Wong ora wiridan kuwi Islam ta ora? Lho apa wiridan kuwi wajib? Lah sing ora NU ya padha dene wong wiridan kok disalahno. Wong ngeling pangeran kok disalahno ya aneh meneng, Padha aneh dua orang aneh ini debat. Dua kekuatan aneh debat. Wong kok ora iso ngaji. Iku ra ciri khas wong mukmin, ciri khas wong mukmin ya subdu ba'duhu ba'dun saling menguatkan. Paham sih kalau masuk? Mana kalau suwon geman kedengung melete, melete itu delok delok. Nak melete ini aku mendolimi orang lain, tadi buat melete. Nak melete melete ini dia, permangan uas kan itu rap permangan. Ibu nih pak. Warung ke sarapan teh akeh, lo kau teh Wih ini sarapan dino niki dereng. <laughs> Tapi nyeneng dong melete aku nyeneng nalpo. tapi mergo melete sengal, lah ku seng mendolimi orang. Nak melete melete ini dia. Sale ke kelambinan elek takut. Kenapa kelambi melek ra kelar tuku? Ora kenangan nih ngawur. Penak <laughs> ben apa? Jadi kalau kalau lebih sadar sirine bapak bapak nu seneng kancanan murid murid. Padahal kalau dia dikit kok iso kancan? Bareng kalau tua jadi kiai ternyata kancanan uang ngeluh lu loro. Sampai bapak nak ono wong ngeluh terus ono wong jenenge si anak. Jadi jelok aku uang wong tukang sambat ya mbah sambat, mbah ngeluh sampai jenenge dileh petangking. Ya bapak lu ini kena kenangan kula mbek bapak. Enggak iso mlaku-mlaku nggo dhuwit. Ya betul dhuwit. Tak kok itu yang, ini pada temu dia lo ngetek duit bingung nggak duit kok kaget. Itu nih aneh sudah kalau ketemu melarat tiga iyo yatim piatu tiga ya terus nanti jajan bapak senang maru. Iya nggak tahu. Ternyata apa? Dulu itu saya jengkel, sekarang enggak. Kalau lu seringnya kayak duit tiang terus tiangnya sungkan. Mau stabil itu rap bakal entek. ini melete, tapi ini enak no sing dikei, sing dikei rap perasaan mergo sing ngekei muni duitku rap bakal entek. Dari bapak tak bilang, kan, waduh rahmati pangeran rap bakal entek tenang wae. <laughs> sementara ana wong ngekeki sok sopan ini tak kei 10000 sakjane aku Dia pas-pasan tak kei aku ya sing nampa ra tol oleh blok blok <laughs> Sopan kok orang di peradaban. Kowe ora usah ngono, oh, duit pek ra kanggo Jadi e. uang melani mikir, melani ke, melani ke khusuk tak delok rai gak wali, mergo ngene ku mau. Jadi paham ya radhiyallahu anhum wa radu Ridho be Allah itu dimulai kue yo ya ridho be segala keputusan. Dari itu paling gampang diekspresikan lewat ceria. Mengenai ono hadis ning gone Ihya Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Umatku sing pilihan nak sing guyu banter-banter mergo saking nyekseni rahmate Allah. Wah, mana gue guyu guyu jangan-jangan wali pak. <laughs> Tapi kata orang meyakinkan. ya senggol lah didaftar no paham ya. Didaftar no di inventarisir. Luar wali gue yono ya sekretaris yono bendahara. Habib Ali Al Habsi sing aran Simtut duror. Iku ning struktur wali iku bendahara. Mulane anggere ya khol solo iku jare khol madat, madat iku akhirah. E iku ning struktur wali iku apa? Bendahara ya ono. Aku dhisik ya kau ono-ono wae. Sing cerita iku ya wali. jadi wali ku ono ono struktur. mana, nak kue apa yang cara jadi wali kok. <laughs> wali kemiskinan jadi artinya, <laughs> Dadi wali ya ono ketua, sekarang Abdul Qadir. Jilani itu. Ono kutbul ilmi wali kutub karena ilmu Pak Imam Ghazali. Ono kutbul ahwal wali kutub yang karena ahwal Imam Saroni itu pos-pos itu sudah diisi. Kita harus lengkap mengalami ini kemungkinan <laughs> kita harus. <laughs> ya suatu bagian ngurusi obek. <laughs> Terus ono bagian apa neng neng kantor-kantor boy apa? Office boy ya. Nah, office boy kok sudah gak imut kan. Tuwa-tuwa. Jadi aku ya jadi hal Solo termasuk termasuk awal-awal urian sing sering ziarah Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Pasuruan itu terkenal wali. Iku nak hal Solo itu go rombongan. Nanti saiki kan rombongan terbanyak masih dari apa? Ini urian Mbah dan misalnya nih Mbah misalnya misanter Mbah Kula. Iku tak takoki. ya jenengan kok seneng nengani oleh Habib Ali. Saya ibu ibu bendahara dewati. Saya kan saya sakel wali kok ada Nah, saya coba lah. Iki pos-pos itu terisi semua. Usul yang pengiran, nono pembantu mau nggak? Ya, saya nggak nggak nggak diatur, wah gue diatur, diatur. Sebenarnya kita nih mahabbah, para orang soleh, para nopo wali. Dan itu ciri utama orang-orang soleh itu pasti senyum. Bukan senyum gagah-gagah nih, gue presek no rido, kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Dewi Nabi, gue narai sodako duwe, kon sodako nopo senyum. Setidaknya dengan senyum itu misalnya Aku ketemu kue senyum, setidaknya tidak nganggap kamu itu problem. Jajal misalnya kayak butuh duit, terus ketemu kia, ah kia ya orang faat, tidak ngasil no duit. Ketemu tamu, ah, tamu orang gawa duit. Tapi baru kayak senyum, setidaknya kamu nganggap orang lain itu tidak problem. Nah, saya itu enak senyum dengan bumi ini Allah, berarti semua yang kamu alami di muka bumi ini tidak problem. Berarti kayak ridho, baik kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Mau nangan Soal kita kadang susah, umur watak. Ya muka watak kini menuso, SPP tahu susah, tapi kita lawan, harus kita lawan terus. Kau senang perintah orang mukul sifat lillah wa birahmati fa bidzalika yafrohu wa khairum mimma yasmaun alam nasroh laka sotra fa may ayah diahu, yasroh sotrohu lil islam jadi kabeh kebenaran itu dimulai paham itu hebatnya Sayyidina Umar Karwan dibacok mesti mati. Kue saya muni alhamdulillah. Kok Umar kue pendendam? Ya, ya dendam yang soleh ya dendam apa? Maksudnya mesti tak tuntut sing mata ini aku. Tapi berhubung sing mata ini kue misalnya kok tahu sujud, aku orang ngarawani nuntut. Piye-piye uang tahu sujud itu berhak mlebu swarga. Iku si Sidina Umar, saking senenge mbek pangeran. Mulane ngedikan, ya Allah matur Kalau kula dipateni tiang sing mboten nate sujud sehingga saya berhak nuntut dia. Tapi umpama nanti sujud teng jenengan kula rawani nuntut dene. piye baru barokah sujud teng jenengan dene berhak mlebu swarga. Kayak apa hormate Sayyidina Umar ning sing jenenge sujud. Rasulullah lebih dari itu, lebih dari Sayyidina Umar. Ketika Sayyid Rasulullah nyeritakno kiamat, kiamat sing dah satu, tuh. Sing jare saiki ana balik sing kegiatane muni kiamat sudah dekat. Orang sering disudono teng. Niki Gus ana ustaz jare kiamat sudah dekat ngene-ngene sopo nang pol. Aku ya seneng wong kota-kota nak ra ngono ya ora tobat-tobat, tapi aku mbok ustaz iku ya gawok. Iki khatam ta ora ngajine wong alamat kiamat. Kiamat itu nak Israel disebut Allah, saiki ku istighosah ning dinti. Wong ra iso ngaji wae namune Allah bianter-bianter. <laughs> Padahal syarat kiamat itu kata la karofil ardi Allah, Allah nganti neng bumi rano ono nyebut. Saiki cek wah kita. Wah kegiatan artis-artis wae ono acara zikir bersama. Wong utangnya akeh ya terus kuburan wiridan. Paham ya? Kali Nabi ketika menceritakan kiamat, yang kenangannya Nabi itu hanya satu yang dibahas Nabi, sangking para pengiran. Wahat tataku nasajdatul wahidatu khairun minat dunya wa mafiha. Pertama yang dipuji Nabi itu, sok dong para kiamat. Dan para kiamat ketika ono kiamat, kenangan orang itu satu bahwa dia pernah sujud sekali saja itu kenangan terbaik yang lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, kalau suwon dengan anak sujud itu mati sehingga giling-gilingan nah itu kenangan terbaik kita nanti di akhirat. Status kita di dunia, kenangan kita di dunia, ning dunia nanti nopo su sujud. Nah, ketika Nabi di dalam masyur ning hadis sahih dulu teng sahih Muslim. Dalam ngelewat melayani Nabi lama sekali lama sekali nyiapno wudhu di Nabi, nyiapno macam-macam Nabi. Terus ditanya, kamu minta apa? Mungkin ya Rasulullah, kalau tak mikir yang telung dino. Riyono sahabat lucu. Barang mikir telung dino, kowe jalo opo Kowe ngewangi aku wis Cara santri ini kowe jadi cah dalam wis suwi. Niku as'alu kamu kota kafir jannah. ru nyuwun dados kancane jenengan teng Nabi itu, ya kok hatimu tadi warai wong. <laughs> Tapi cawe lucu. Terus buat nabi ke ngati kula. Alasan apa? Nabi ku ya unik, kadang-kadang ya sahabat. Nabi ku ya unik. Alasan apa? Kula jaluk duit teng donya ora selawasi. Donya ya ora selawasi. Ketoke sing selawasi ini swarga. Kula nyuwun kancane jinan ning swarga. Apa jawabannya Nabi? masuk Dan ini tak ini tidak saya rubah sama sekali. ini ala nafsika bikasrotis sujud. Ya wis dong ya, ya tak turuti, tapi aku bantu bantuku ya sering jadi sujud itu suatu nikmat yang luar biasa. Saya kita sering sujud tapi tetap ngeluh. Mergo kowe luwih seneng duit, nak di sak miliar seneng di duit 10 juta seneng. Tapi tahu sujud biasa-biasa, wah itu ngenyek pangeran to. Ngono wong khusyuk bahaya wong khusyuk. Mau sujud kok sawangane ra seneng, sing seneng, bar salat sing seneng. Alhamdulillah tiba sujud. Wes ayo mame Mustofa lah. Sing tampak ekspresi mau ngelem pangeran tapi tampak tanpa nopo. Lan golek imam lan musola sing bengak-bengok sing ruame sing jos. Engko nang waya donga rame pisan wae ya keliru meneng. Donga iku makomu tawadhu. Dadi nak kowe terlalu keras berarti Gusti nang kei dhuwit le ya ora pas. Nah, <laughs> tapi misalnya kaya golek imam sing ekspresine sesuai inti ayat ya ora mungkin to. Sing pas nadane. Kan kok syaratnya kudu ngalim, paham, wali. Ya ora mungkin ono to. Nanti seleksi kok KPU mau. Gitu. Saya kira serasa ngono-ngononan, nggak sing maju ya jadi imam. temen gak madem ngitan, nono paham ya jadi. Jadi eling-eling. Jadi si, kalau melani di Umar, ku yakin, Ainul yakin, dia ini wali besar. Wes karuan karuan dibacok dan dia mesti mati. itu cek ngendikannya nopo Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati nopo tahta rojulin la yasjudu sajnah fayuhajudin fayuhajju biha yaumal kiamat. Matur nuwun Gusti, kula dipateni tiyang sing boten nate sujud teng sehingga saya bisa nuntut dia. Kalau dia pernah sujud sekali saja, saya tidak berani nuntut dia harus masuk neraka karena wong sing tahu sujud piye-piye berhak mlebu swarga. Coba. Kayak apa hormate ning institusi si jenenge apa sujud? Lho kula tenan, kula nu anggere delok anak kula sing alit-alit. Hasan Milad, Mil anu nak sholat ya ndelok melok kangkang medal cah Kadang nak sholat ya sarokaat mulai sini kasih. Tapi kalau roh juga, wis maturun gusti anak kulo sujud yang jenengan. Salah contoh sarokaat entah kasih. Dulu tuh gitu. Said Hasan Husain gue nak dari nabi teng masjid itu ya numpak ikan jinak di sini kasih. Ya sholat mungkin sarokaat aneh. Orang kok kiai saiki cek cilik dipleter, di disolati. Sentai ya Allah, ya Allah, kowe Rasul sunah Neng riwayat-riwayat Said Hasan Husain nak neng masjid itu numpaki Nabi apa melok sholat ya jajal. Numpaki Nabi kok ya tetep cacili ya juga ya sebagai cacili. Ya sholat melayu numpak bayi sholat nih. Saya orang kan kulo nu, kulo kiai lagi biasa ada kulo kawit ya, tak sholat neng kangkang. Cuman harus gede rak sholat bener. Bisa bisa. Nah gue harus gede tetap rak bener. Terus arah bener lah. Biar biar sujud. Pemenang malaikat tuh dulu ekor dua. Ah sebentar kita e sujud ya. Sujud nenek. Oh, malaikat gue gampang kita e sujud tulis. Itu si kiri orang diangkat sah. Jadi. Ya melani ini Quran sing diulang-ulang lillah lillahi nabo wa'budu. Ya. Ya, penting seneng ya. Oh, iya, kalau jenengan nanti ditegir nopo. Itu dawuh Nabi nanti ketika orang mau kiamat, kiamat kubro, kiamat suhro, dawuh Nabi wahat tataku takuna tuh khairan minat dunya wa maaleh. Sujud satu itu jauh lebih baik ketimbang dunia di sini. Kalau suwon sing syukur. Jenengan ditegir sujud itu syukur, syukur sesyukur syukurnya. Karena itu kenangan terbaik kita zaman itu dunia. Iku nate sungkem, nate sujud ning Allah Subhanahu. Tapi syukur-syukur sing ekspresif, ekspresif kok sujudnya kanjeng Nabi. Tak warai dungane menawa kowe apal mbok ora orang Sing wis donga populer apa nak sujud sing sing wis subhanallah. Rabbil ala penting piro anak umume wong kene. Tiga iku sape lah. Nak traweh. Nak traweh. Pisane ora genep. Nak traweh, nak traweh. Eh? Subhanallah. Nabi ku nak sujud sange sedene pangeran. Sajadalah kawaji. Nggih, sajadah napa? Bakau itu terus disebut sampai wa sya'ri wa mukhi wa asbi. Jadi sing dihitung Nabi, ya Allah, kepada engkau wajah saya ini sujud. Dihitung kabeh. Rambut saya, sumsum -sum saya, mukhun sumsum, wa asbi, sel-sel saya, semuanya sujud. Terus terakhir ditutup wa mastaqallat bihi kodami dan semua tubuh saya yang dibawa oleh kaki saya semuanya sujud sama jenengan wau ahsanul khairin Jenengan zat yang terbaik, tabarok itu zat terbaik. Itu ekspresi betul. Sampai Nabi ku lali nak sujud. Saking asiknya sujud. Makanya dulu di daerah saya itu ada ter orang terkenal alim wali itu jadi imam masjid di BHK. Gara-gara dia ngimami masjid, sujud. Sujud, sawi. Muridnya ada orang ngajar, mbah mbun, mbah mbun. Jumatan kedua di PHK Mbak Tamir, mereka lali. Aku yang ngarah di PHK, terukur kan penampilan. <laughs> imam kue ngarah di PHK, semuanya terukur kehendak publik. Karena kita imam yang representatif dari publik. Wali-wali kan jadi imam orang. Pas sujud ini in katangi Katanya mau Quran pas in rong atus ayat ora takobal wa minna bener mau bener sahabat mau. Nabi sholat in mau rong atus ayat dari sahabat. Gak eling nandine Nabi. Tak tinggal. <laughs> tak kowe ra ngarah, ora usah ini seleren dhewe. <laughs> Sing ngajar kancaku Hafid. sholat Jumatan. Bareng ngene imame maca idza samsu tuh Ora orang takbir takbir. Gus ini kok meluntir. Jadi makmum kok ngenteni meluntir imam. Imam ya engke. Wong rapal koran, ralanya kok maca ayat panjang karepe meno ya engke. Tenan ning tengah meluntir. Oh. Bulat tau, wajah harus ya, wajah mau udah tuh silat, wajah bupang bupang, gara-gara engkak ya, wah. Akhirnya banteng kanan aku Wah, wah wah ada sih, ada sih kurang uwes nih anak-anak wah wah, kan cuma surat Jumat, rai karpe akhir, kayak kesunatan kesunatannya surat Sabtu kulilah imam bisa mawat yang farid malikil kutus silasi hakim waladi. Mulai mikir. Kulilah ya waladina hatu. <laughs> Imam Mamur sing apel Insa antum, insa antum tetep ae respon terus no anakku bisa ya wae ra terus. Akhire kulhu kulhu. <laughs> Cara kula Imam Munir ora sengke, biasa enak apale kulhu ya. Kulhu dikritik kalau Imam kok kulhu wis kulhu lah aman timbang Wa ti barang papat minal kisoli sang pira-pira tingkah finari dalam neraka wis saron wa elek minan nari bang neraka nafsiha ya awak dhewe ning nar. al khuludu finar saron minan nar. Al khuludu te langgeng finari dalam neraka saron wa elek minan nari dibanding neraka. Nggih dong. Misalnya kita ki mlebu neraka terus dikandani pangeran nak mung rong dina. Kan gak susah kan? Sing mari susah yang ana kepastian lang langgeng berarti al khuludu finar saron minanar. Status langgeng dengan rokok lebih menyakitkan ketimbang neraka itu sen. Kayak melarat itu, Kayak melarat kandani nak morong dino kan ya santai wae. Berhubung lama sampai saiki iku mari kesel kan gue eh. Sajane nak pisan video kan gue kenangan eh. ya. Ya kayak lek wong sih sing melarat camping, Gue wong sugih kepengen nah, bareng yang hutan rasanya radio popo, tapi kan terukur. Melaratnya morong orang dino. Nah, melarat tapi terukur kayak. Roh akhirnya. Gak roh kan? Lah akhiri saiki wae, paham? Mergo ambek syukur ning Allah Subhanahu wa taala. Ajane gampang wong akhiri melarat, kira syukur entek kabeh. Wong suka mangan sak piring mau melarat ya. Sak piring presiden yang ngombe sak gelas aku sak gelas podo podo. Ajane gelem mikir ngono. Wong di rumah limolas yang dituruni ya sak kamar. Aku di sak kamar, yang tak turuni sak kamar. Sama kesimpulannya. Ngono yo. <laughs> Wis diayem-ayem ono dhewe. <laughs> Mari ke piye, semua harap gak terpelajar sih malah. Ayo iya, kadang kadang saya ke uang di rumah sepuluh, Paham ya? Sing dituruni sak kamar apa kabeh? Sak kamar. Kue di kamar sito, dia turu sak kamar. kesemuanya sama enggak? Tiri utama turu top itu ngelengger, mbek ngelindur. kue nak turu ngelengger ngorok. Sama enggak? Sama enggak jajal turu pikir Mustafa anak wapok. <laughs> Ciri utama turut top nak wis ngorok. Saiki melarat wong sugih ngorok di. Melarat. Berarti kualitas turunnya apa itu? Apik <laughs> wong melarat. Molet ya padha, no. Wis ngono ae carane mikir ngono. Kono di beras sak pintal. Kira-kira mangane sak piring apa sak pintal? Sak piring. Kowe beras mau setengah kilo mangane ya sak piring padha. Sama semua. Wong suka guyu kaya guyu sama, wong suka susah kaya susah sama. Sing mari beda nu cara berpikir kita, mana rusak, mana nabi ngendikan alkona itu kan jen layak. Etulul ikomati tiga setai suwene manggon via yang dalam narik asad dulu banget ala ahliya yang atas penduduk neraka mintu jika dia melukun neraka. Jadi status abadi neraka lebih mengerikan ketimbang neraka itu sen. Waduh mau status lama di swarga lebih menyenangkan ketimbang swarga itu sen. Watau bihul malaikati lan utai oleh modo malaikat. Nah corong bijak modo ngenyak ngenyak ya, bahasa bijan. Nina. Watau bihul malaikati lan utai oleh ngino malaikat al kufar yang berapa kufar finari iku sarun wa elek minan nari timan rokok. Jadi nen rokok wes diobong cek dimaki-maki. Malaikat tuh wes karuan uang roh kecet kecet tuh cek dinya. Ya Yus kono rasa no salam nih kafir. Oh malah mangkel loh. Oh mangkel loh kan. Misalnya kau melarat radue beras. Terus cek dinya uang. Apa urip barang melarat kowe? Mangkel terus melarat. Dinya. Kaya wong mbek bojo rata-rata mangkel ngono. Mari ini mau lanangan tok. <laughs> Loro-loro nih. Wes melarat dari rono mau lanangan tok. Ah, loro kan ngono. Ayo melarat mbek dinyak bojo loro. Oh, loro dinyak. Oh, loro dinyak loro. Kowe tau dinyak. Tapi nak keseringan dia ya sudah dapet gini kan. Ya. Santai. Ya. Dianggap radio rusak. Teng daerah kula ana kiai ngerti kancane murid sing nak bojomu ngamuk anggap ae radio rusak. Patau <laughs> bihu monggo tengenya, ai tak yiru tegese ngenye, wa tak nifulan bentak-bentak wa tas ditu ya, sami tak nifu omongan keras wa tas lan bentak-bentak. Iku luweh saron minan nah. Wa jiwaru setan lan kancane setan finar saron minan nar. Kue berstatus kancane setan luwih elek timbang neraka. Artinya gini, neng neraka iku cek enak. Tapi berstatus kueku setan. Nah, padahal setan musuh pangeran. Jadi gamane karena kiawar setan standar mungkin di statusnya ya setan itu sendiri lah itu lebih berat. Karena kita dikategorikan golongan setan. Itu nak kita nih swargo kan dikumpul poro nabi. Berarti kita dikeceluk rombongan poro nabi. Berarti ke rombongan poro kekasih Allah. Mulane keren. Wahasuna ula ika rafiqa dzalikal fadlu min Allah. Jadi mulane penting. Ya, rombongan-rombongan itu penting. Kayak Mbah Khalil Bangkalan, masuk keramat kan. <laughs> Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Syekhona Khalil. Ya. Terkenal wali. Niku nah, nak kaji-kaji maduro, rak kultus tauhid nak Mbah Khalil iku ora gelem. Ya sing mati kadang bareng-bareng. Mbah Khalil iku rono to. Ya, ya. Aku apa yang ngaji sih? Ya pokoknya anggar takoki malaikat mendingan tani aku. Ngomong ya. <laughs> dekne wali orang orang wani bantah. Jadi orang diwari marbuka wa maka mutin-mutin kan marah gitu. Marbuka mana juga. Ya dia pokoknya aku pengen ngaji dia kesusu aku ngertakoi malaikat muni nantinya aku. nggak nalkin uang dah yang ngono. Jadi parah nih dok kuburan tuh. Jadi mereka cari nih Mbak Khalil gini alasan. Sumben suan pangeran rombongan naik sing jawab ketuaannya wah. Lah ketuane sopo Aku. Lah aku dhewe mau jawab, tak kon jawab nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah eh, malaikat ora wani takon Nabi Muhammad sembrono. Malaikat wanita kok kaji Nabi, marah buka. Oh, kualat loh. Mulane ra oleh salat umum farid ra oleh rombongan. Mergo rombongan iku ana ketua, sampeyan dipanggil ketua ya mana tuh kula unasim di imami. Dadi kok kowe ini sampeyan celok aku. Tapi kowe resmi ta orang murid iki resmi. <laughs> aku sing maju sampeyan. Iya, Hak cara ke Mustafa. Mustafa Kita melarat mun suwi iki lara wis mun rahmati mohon rahmati. <laughs> Kecuali ono malaikat, mun kulino lara Gusti terusno mawon. <laughs> malaikat kok hasud. Gak gak gak ngono insyaallah ora ono sing. Jadi ngono ya penting ketua itu penting. Jadi cara Mbah Holil itu ngenteni ketua nopo rombongan. Jadi kaya sampean rasa kesusu jawab ngetosi ketua kulo. Ya, tapi malaikat itu kena gak diomongin ngono kena apa. <laughs> kok iki kakek ngomong ngantem ya Mana yang penting jadi kekasih ya, pangeran. Jadi kekasih ya, pangeran ku aman. Malaikat ya wajib sopan. Gak mungkin malaikat wani meleteni wong sing jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mana penting jadi wali sih gampang ngadepi wong karena gerus gampang. Mirip wali yang mereka ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu mesti. Nah, wali mesti senang. Malaikat muni napa nahnu ukum. hukum fil hayati dunia saat terus. Kabeh pokoknya untuk lahumul busyra. Mana jadi wali sih, Lah jadi wali dimulai ridho mek kersane Allah. Mana kula suwun pun ngandel kula. ngot merengut ku mareni pun senajan tuh nengam. kula nu masih tengah kamar dewan. Kok misalnya gatel, kula nu mboten wedi gatel ya kan, wedi nak kukar-kukar terus merengut. Mosok neng regarane Allah bumi bumine Allah aku merengut cek rapantes pantes. Mana kula wiridan paling seneng alhamdulillah paling gak gue ekspresi nak kita gitu. gue puas ambek segala yang dikersakno Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah mil al mizan sing ngebak-ngebahi timbangan wa muntahal ilm semua kesimpulan ilmu berakhir nak kabeh alhamdulillah wa mablaghur ridho lan kita itu muni alhamdulillah sebagai ekspresi puncak saking ridho ning Allah Subhanahu wa taala wa zinatal arsi pepai si aras kalimat alhamdulillah alhamdulillah mana kalau suwon kok dilatih Kulo roh nak sampean melarat iku wis Justru dia melarat wis suwi alhamdulillah Gusti heroik meskipun melarat tetep hidup. Oh. Bojo ngamuk bertahun-tahun kok yo ya ora tau rafa Gusti alhamdulillah. Kok delok kok yo ya ora ana surat rafa panggilan pengadilan padahal ngamuk bolak-balik. Namun misalnya bojo kok mingkat mula, alhamdulillah Gusti mingkat kok orang ngajak kula. Misalnya wis ngamuk ngajak kula kok ora omae Gusti alhamdulillah. Tuwil. Aku sudah omah Mas. Gelem mbok parane ora ya wis alhamdulillah rahomah ya wis pomah. Wis ngerti nak bojone ra iso ngrumat yo ya ngrumat ibuke. Berarti bojoku wong terpelajar. Alhamdulillah. Nukari mbek mertuane mbek ibu alhamdulillah tukaran daerah mampu ngajak keluarga. Iku jenenge terpelajar, berkoalisi. Iku yo ya sing syukur ndek bojo kok terpelajar, tukaran ngajak kanca. Kayak partai politik kan yo ngajak. Saiki di bojo terpelajar mbek ora seneng. Seneng sing ter belajar ya alhamdulillah keranyam lah alhamdulillah nggak pegatan lah yo ya. alhamdulillah bujuk bujuk sing ngoten gusti telang kau hilangkan <laughs> alhamdulillah pokoknya ku alhamdulillah melana wiridan alhamdulillah ala kulli hal tadi bilang jangan wiridan alhamdulillah ala kulli hal wa ghadabu utawi murkane Allah taala finari dalam neraka jadi kalau saat ini ada bapak, bapak ini juga seneng kan jangan orang meliti di bangun sambat. Nang daerah mriki senang mlete apa wong sambat? Padha karo milih. Kowe sing milih kancanan mlete ambek wong sambat. Saiki apa kowe? <laughs> Enak kancana. Pokoknya sementing gak dolimi wong liya, ya mlete omongane dhewe lho. Oh, sarapan. Ampun. Barang disukoi ya, tantu. cari sarapan kok. Ampun wingi ini gitu. <laughs> Tadi nyeneng nomor dele. Urip iku kaya ora ono apa-apa. Masyaallah mati ke mati ya tau warna gak tili santai kalau nyolati iku nganti rapati tenanan nggak gusti mosok teng lete teng dunyo semun terus no mawon kesane sakit lete tengah akhirat teng wajib harus saya nih terus wah do buah lan iki utawi dukane Allah taala sinari ing dalam neraka iku sarun luwih elek minanari timbang neraka mlebu neraka iku bukti Allah duka lah dukane Allah lebih mengerikan ketimbang neraka itu sendiri mereka neraka piye-piye makhluk kan gak beri sapa tapi Allah sing bendoro kita gak berkenan sampai kita. Kayak apa tersiksanya kita? Karena sing dulu kita gak berkenan dengan kita. Mulane wa ghadabu wa finnar sarrun minan. Dukane Allah neng kita karena kita ahli nar ku luwih mengerikan dibanding neraka. yang gue nengok quran itu sing mengerikan ku inna kum, Nak pun rokok gue enteng, tapi dilupakan Allah itu sing ber berat. Mulane Allah ngekspresikno adab paling berat ya. Orang-orang sing layu kalimuhum wah wala yang guru apa? Ile Allah ngendikan ora berkenan, ngingeti ora gelem. Iku lara-larane wong. Allah ngendikan ra kersa, ngingeti ra kersa. Terong Jogja gak keduga. Wong nenengan mbek tangga terus mau ngomong mau ngingeti kok boten terong Jogja. Saking mangkeli nganti ngomong ora gelem ngingeti ra gelem. Apa? Ora sudi ora iku pangeran nak nong ngono. Elek-elek wong sing layu yukal murumu wah yaumal ya wala yang dur ngendikan yo ya ora ningali. Ora mana nih ora peduli berat-berate siksa. Paham jadi ora berat-berat siksa ora kok hakikate pun rokok pak gue jek enteng. Dipin rokok makhluk iso mbok lawan. Tapi kita untuk peduli Allah itu yang layu top, yang kita tidak mampu. mana wago ghadu finar, finnar sarun minan. Lawa ahlu wahi utawi ahline Allah taala, wali-waline Allah taala. Wa ahlu wahi te wali wali ni Allah taala Yulah yubaluna iku yura podo peduli sapa ahlu wah min dukhulin sangke melepun mlebu Sarati Syarat ida hasala nalikane hasil lahum gede para wali apa aridwa ridho min Allah taala sange Allah taala. Para wali itu gak peduli masuk neraka apa ndak, Yang penting untuk ridhani Allah. Karena neraka biaya tetap makhluk. Nggih neraka makhluk apa? Makhluk. Aktor enggak? Enggak kan? aktor di alam raya ini namun Allah Subhanahu wa taala. Mulane, lah saiki ridane Allah bedune Allah ya wis ana ning dunya wong Allah wis ana mulai dhisik. Mulane kita nak seneng ya dimulai saiki. Nak susah ya dimulai saiki. Mergo penting ridane Allah bedune Allah. Lah ridane Allah bedune Allah ana mulai saiki. Maka mulailah mlebu swarga saiki. Misale birrul walidain iku ya mlebu napa? Swarga. Mulane disebut al jannatu tahta adamil ummaha. Ridha Allah Firidol walide. Mari kula nak ibu kula niku kula suwayang pol. Iki iya, piye swarga. Sampai Nabi nanti ngendikan tuno wong iku tuna. Dibaleni nek nah, tuna wong iku tuna. Sampai sahabat takok, sinten ya Rasulullah? Orang yang menangi metuki wong tuane loro atau salah sah, kemudian dia tidak masuk surga. Iku aneh dari Paham ya? Masuk. Nanti bilang kok hadis iku. Aneh sekali orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu. Kemudian orang itu tidak masuk itu aneh sekali karena sarannya ada di depan. Kalau kula syukur bapak wafat kula diamanati hormati ibu. Mbak kula niku masyaallah tenan. Iki kula cerita cerita sing ben sampean tiru. Tandalem iki kula titipi dhuwit nak menawa ibu ngersama. Mobil kula kula omong khusus ibu nak tindak ning kira usah pamit aku. Temen ibu sehat lah kira usah pamit. Karena tadi kula nanti bola balik badhe mulang teng sarang. termasuk kalau ana mobil, beli ana mobil. Lo malah nanti malah nanti izin ngajak konco, kiai. Sampai acara resepsi ning neng lasem bareng ista'ca bareng mangan. Ayo berangkat saiki. Cung, aku taruh neng lasem jebul ra ono. Waduh. Ya sih akhirnya ngepis Memang saya ngono, pokoknya khusus ibu gak usah pamit. Akhirnya rano koordinasi, kadang bolak balik. Tapi saya bangga. Aku kasih neng lasem, ra mesti diri dani Allah. Tapi nak nyana ibu mesti diri dani. Oh, tak enteng guys. Kasih neng lasem ngepis ra kasih di rasito kok repot. Tapi udah sampai orasi itu untuk ridani Allah. Saya ke rumah mbok be bucu kalah. Ke bucu kena dikeloni mbok ora kena Rasulullah wedi bu. Bojo iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot sok kan dura wali-wali wiridan ra ditampa pangeran, muamalah ra ditampa kok iku geblek. Bojoku ya rumah tapi aja setingkat be ibu ora oleh. Anak iku Gus gak iso ngatur. Yen ra koyo kowe iso ngatur tak warai. Dadi porsinya kudu pas. Tapi bujo ya rumah, atau terus rumah bokmu terus bujo rabu rumah, ya mulai tenan, paham? Ya, tapi diukur lah. Pak tentang warisan nih. Ya. Ibu warisannya biro, kan sepertiga baik seperenam ya. Ibu warisannya biro, sepertiga sama seperenam. Nah bujo potensinya itu seperdelapan sama seperempat. Ya itu aja ukuran. Saya itu mau amalan baik bujo, baik ibu itu ya itu tadi. Jadi nunjuk no. Dan itu kalau di ilmu faraid termasuk orang yang nggak pernah mahjub. Orang nggak pernah masuk kan ubuah, paham ya? jauh-jauh Itu nggak mungkin majub. Jadi misalnya nggak ya. Pulau kan kadung di anak, berarti istri kulo itu kan warisannya seperdelapan, paham ya? kadung kadung ya Karena kadung kulo di anak, misalnya kisarannya orang tua itu sudus. Ya bisa itu, Sekarang sudus sama sumun tuh banyak mana? Ya, banyak sudus kan. Artinya orang tua kita saat kita mati warisannya sudus. Karena rata-rata dia anak nih, bayangnya rata-rata. Bojomu sumun. Jadi porsi jatahnya ibu itu masih lebih banyak. Jadi nenggonet kismatul mal ya lebih banyak, neng muamalah harusnya lebih. Mana pulau niku? Tapi kalau kapan-kapan nak tambah kiai gede, mana kapan-kapan kepinti mobil lur, benurai sen, benurai sen tenang. Sudah cek gue kiai, kamu rasa santri. Gus berarti tenglasem, niku ana kawin yo. Mengko kula bareng jenengan yo iya, yo ya muni ngono ya yo iya, ya yo iya. wae wae berangkat. Lah kula nu rawani, kula nu kan termasuk termasuk para pengenal, nah, masalah hukum nggih, masalah hukum kula para pengenal. Kula nu diadat masalah santri kula, Pak Ape lungawan terus ngandani supir mulai isuk nu kula jarang. Pikiran kula nu ganggu. Kan terus santri Pak Ape turu ora tenang, ape lunga ora tenang mergo kesiksa kok ape lunga. Nah kula jarang kono. Lha kula bolak-balik ape lunga jebule supir kula ra ono ya bolak-balik. Gara-gara mau nyita uang Mengenai pulau teng ini biasa ugal nganti saiki padahal santri pulau iki kathah demo. mobil. pulau kula nu rasa ngatur-ngatur uang ganggu. Kula kan kiai tenan, maksudnya iku maksudnya di pangeran. Nah kiai rapati tenan kan seneng ngatur uang, Buat dana Allah pokoknya tertata pokoke tertata urip. Tertata dunia jadi tertata-tata dunia gue pasti tinggal, lo, toto ra toto bo tinggal tito toto yo ya ridane Allah, aneh-aneh gue cek ora tahu, Kata daftar wali buat itu Utek wo, Iku mau tadi. Tak ini meneh ya. Ridane Allah itu luwih penting timbang swarga. Bedune Allah luwih ngeri timbang rokok. Pertanyaannya saiki Allah wis wujud ora? Wis wujud. Berarti Allah saiki iso ridho, iso ben. Makanya mulai sekarang juga. Ojo kok aku marem tenan nek mlebu swarga. Terus swarga iku cek esuk mbek, ridane Allah saiki saya penting di beri dan ya Allah. Dan itu kita mulainya sekarang apa nanti? Anut hadis-hadis sohaim misalnya ridha Allah biridhal walidain. Wasakhatu Allah fisakhatil walidain. al tu tahta agamil umah. Atau gula ilmu ini. Man salaka torikon misu sufi ilman waw lau torikon ilal. Saya kira orang ngaji ini sudah jarang. Malah ibu ibu paling ndak itu ada sesuatu sengketa ibu spesial. Wong kula di cah dalem umuk loro, cah dalem ibu kula niku 6. Dan itu tanggung jawab kula. Kata tadi, aku wis ijek 6, apa-apa ijek iso dhewe. Mosok cah dalemku mbek cah dalem ibu akeh aku. Aki saya iki akeh cah dalem ini luwih akeh mboke mesti ditemno cah sito. Bareng cah sito iku ning jedeng mboke bengok-bengok wis ra ono wong cah dalem iki. Wancen upete elek. Cara kula samutu ngono Lu mau wedi bojo, wedi uripe ra sempurna, kok ana tamu mah krusa piye? Terus ora Allah, tamu nih sing salah lah, apa esok-esok mertamu? ibu aman, itu aku serang arah, kurang arah kamu tak dalam berkor. Wah, ketamu kok urung disaponi. Saya ngongker ini yo, ya, sopo. Wah, aneh-aneh lah, dari pokoknya. Harus diri tamu-tamu buat yo ya mikir, san kiai itu di santri pegawai ngaji, men buat tamu ini terus bangunan bangun rumah kue gitu. Tamu itu arang-arang, bergak-gagu. Pokoknya bener kok ida Quran, kau nak bertamu neng Nabi atau neng ulama, waros satu lamja, wala kini ida satu fathulu. Jadi la tadhulu buyutan Nabi illa ayu dan Umum Wong sowan Nabi ini ditimbali. Jadi dulu sahabat sange senengin Nabi soan selonang selonong. Nabi akhirnya gak berkenan karena kalau di rumah itu milik keluar keluarga. Alasannya seneng Nabi, main ya Nabi juga ya keluarga. Mungkin kepengen gedong Hasan Husain, kepengen bedo Fatimah. Kadang kepengen mbek garwane, "Assalamualaikum." Ya sakit kanjeng Nabi. Akhirnya ada aturan, Nabi kalau sudah keluar ke masjid berarti milik publik. Lagi sahabat dosoan. Terus dipeduk ibu Nabi neng teras masjid. Karena Nabi ketika keluar berarti milik publik. Sekali masuk dalam berarti milik keluar. Guys berlatat hulu buyutan Nabi illa ayudana lakum jangan masuk dalam Nabi kecuali untuk i untuk isi. Ya misalnya kiai, misalnya kalau teng Jogja ini semua kue, bareng buat tututi suwanin naruhan. Yuk kacau. Aku sekali neng naruhan, yo milik santri naruhan. Sekali neng sarang, yo milik santri sarang. Sehingga fokus, nopo. Kalau buatin sabung, bujuk kalau kalau nanti yuk Jogja buatin nanti SMS. Biar fokus. Enggak darurat perkara ibu dengan nanti SMS. Biar jelas aturannya main biar biar nopo jelas. Ya sakit kiai ini. Itu coba misalnya aku sini Jogja orang dino waktu untuk anda. Terus aku mulai untuk tutu tirono. Terus keluarga keluargaku kapan? santri santriku dewi? Lu kalau kecelok santri para kebangun, kalau jarang suara nak buatan di timbali. Ya karena tadi, nak mulang bolak balik, pulang mulang tersarang sarang, bolak balik buatan suara. Mungkin jadi nak di bali ya kok mulai. Ya tidak, kalau ndak ya enggak Kulo nate bolak balik, kulo nak termasuk ditimbali malam butuh. Enggak nih tuh Kulo wes sungkan, tenang. Pas itu bangun malam butuh bagi duit ini butuh-butuh kalau kan yang merasa salah. Padahal kalau posisi ditimbali. Ini orang yang tamu di ditimbali assalamualaikum. Maksudnya coba bu orang itu diberi hak milik keluar. Apalagi malam foto itu kan milik. Nah kecuali beliau sudah buka pintu untuk umum ya sudah milik. Sampai sekarang saya kalau suami bangun itu nunggu dalamnya dibuka sedang milik umum karena berarti beliau menganggarkan waktu untuk umum. Kecuali dipanggil ya. Jadi tak balik malah. Makanya Nabi itu kalau sudah keluar di masjid, di teras itu sahabat kesuwan karena ini milik publik. Sekali kuntur ya sahabat enggak. Ya tentu kiai tidak sesakral lagi tentu tidak. Tapi cobalah diposisikan ya tentu jauh di bawah itu. Tapi kalau suwon ini supaya fair, apa? Harus saja misalnya gini, orang wali-wali itu misalnya kata Mbak Dinyati, Fang Gelang, Hamid Pasuruan, Mbak Fadl, itu kan sekali masuk nak sing wong alim nak rasolat, yang ngarang kitab utawa beda ini. Dari semula neng masjid sak jam berarti kan diagarkan waktu kanggo kue. Permulaan sak jam jadi ditututi. Mergo matur khusus, khusus mbahmu berarti mulan. Lah anak kafe wong kepen matur khusus, nak wong saya urak khusus. Coro kula lho ini madzhab kula, coro Saya ulang lagi coro pulau. sampean ndak harus anut saya. Ndak semua kia harus kayak saya. Itu hak mereka masing-masing. Cuma pulau. Pulau deh lho kula Ini bisa salah, bisa benar. Cuma sing mirip-mirip tradisinya sahabat seperti ini. Makanya dulu itu wali-wali itu mesti nak mudik tamu dan teras masjid. Karena dulu ya sudah kalau di teras masjid milik publik nopo. Kalau nanti ngalami lho, kalau mulang tafsir, tengaruan gitu tengaruan. Anak kulo lu sakit. Sanggeng ibu cucu kulo raga gue kulo, dia langsung diterus. Ya rumah sakit. Ya pun pulau bareng ngaji, kok omahku sepi. Padahal ya hanya berapa meter dari rumah saya, pondok saya. Sangking ini bujuk kulo gak ganggu kulo karena tadi. Juga sebaliknya, harusnya saya ketika di rumah nggak diganggu santri, biar fair. Ya tapi ini nggak mengikat, saya ulang lagi ini, ini kan cuma etika saja, nopo. Saya ulang lagi ini kan. Tapi podo enak gitu, nopo. Itu maksudnya la tadkhulu buyutan nabi illa ayat. Makanya sampai ayatnya ditutup inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum selonang-selonong sowan tanpa dapat izin itu menyakiti Nabi. Ya, menyakiti tuh misalnya Nabi baru mulang rong jam mulai lagi dahar rong puluhan misalnya terus mulai assalamualaikum bis. Boyo ya wong ku mikir. Itu anak Nabi wis dahar, keluarga cukup kafe terus keluar ke masjid berarti menganggarkan waktu untuk publik. Nah, makanya indah dari kum karena yu'din nabiya seperti itu itu menyakiti Nabi. Tapi Faiz Tahmim itu Nabi menghentikan terus terang usung. Wah ya, jadi dengan uben ngerti lah semua. Sesuatu itu ada aturannya. Gitu. Ya tapi bilang lagi ya, tentu Kiai jauh di bawah Nabi. Cuma kalau sama-sama gitu kan enak, loh. Sama-sama gitu kan enak. Makanya di Quran itu Qurannya tidak salah, nyaman. Mau Quran dorah khatam coba. Dia nih gini Quran, la tadkhulu buyutan ghaira buyutiku Ayatnya dia, hatta tas tak nisu. Ukurannya tuh nyaman dulu. Waktu salimu salam tuh nomor dua. Kamu gak boleh sowan ke orang lain. Tidak nabi, tidak ulama. Orang lain biasa. Kecuali kamu merasa nyaman. Misalnya Kak Fauzi ini kan saya ingin ngaji aku. Bareng ngaji lagi mulai. Masuk rumah baru lima menit. Potensinya kan moro jadi, Paham ya? Terus bujo ngerencana no ngamuk dan diungkap no. Mereka mau orang ketemu anak terus kepengen juk sanggup apa sekolah beri jeda jeda kemungkinan yang jeding jeda mendengar eh bojo dengar jeda gue nyangoni anak setelah tas tak nisu kamu rasa nyaman semua waktu-waktu itu terlewati terus lagi ke assalamualaikum kan nyaman orang kok lagi melebu lima, lima menit lagi bujuni ngamuk assalamualaikum jeda sih ket <laughs> ngamuk kok jadi ket Lha keliru nih wong Jawa, anggere wis salam koyo untuk legal sowan ora iso. Quran iku hatta nisu dimulai nyaman. istinas itu nyaman mana? Jangan masuk rumah orang lain sebelum suasananya kamu anggap nyaman. Lagi waktu salimu ala dia ya ngaji ora khatam. Kulo genate diprotes kiai kok ngono Gus ngel-ngel. orang ngono iku aturan Quran istinas dulu. Misalnya kalau uang isu isuk sowan gue uang setengah itu, wae omah nyapu, seng wedok lagi ngompre belonjo, isa-isa omah rusak kafe, Terus gue salam, yo ya sakit. Akhirnya sing di rumah, moga-moga pinarak melayu nah hilang meneng. Ngongkon gue kopi bujune orang disai, pelayon ngalor ngidul. Mereka gak elmoni, napa? Napa? Gak dielmoni. Jadi ukuran-ukuran hatta tas tak nisu, sehingga kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman lagi waktu salimu lu keluar aku kanca akrab putra dia ya Gus Sofur. Bukan aja kalau dolan. Nak beten, ngedolan gitu ketemu teng madrasah. Rian ketemu teng MGS, teng Setai, sampai sekarang. Sampai Gus-Gus itu menganggarkan waktu saya ngajar di sarang dibarengkan jam beliau. Dan ketemu neng kantor. Jadi beliau jam dino kemis kalau gitu dino kemis. Gus boleh jam sing bodoh enggak sakit terbuka. Misalnya ngajar jam 8, saya datang jam 7 atau setengah 8. Ya sudah ketemu di kantor lanang ketemu lanang, bojo ya ben nyapu ribet. Ya gue lagi biasa. Gue lagi pamit bojo lo, mangkat sarang isuk. Ya isuk. Jadi bojo gue di dunia dhewe, ini Gus-gus di dunia Dan... Nanti lah, roh bojone do ning ndi ra roh. kadang misalnya ketemu temu juga jebule acara, ini wonten acara teng Gresik lu, lho. Hilang, kadang teko biasanya mulang teko jam suci itu kok ngisak. Kok dia kok ngisak? bumi ini pengeran, aku yo mending santai wae. Nah ini cerita, wong Jawa mau macane Quran itu rahata, mau macane langsung batu salim mengirim salam itu suka ngerosot, sah. Oh naya teh hatta tata nisu. Apa meneh wong ini kibar gaji suwir suwi sono sing jenis dasar mesti mlayune ini jadeng sih. Ya to. jadeng bujuk dengan tni kan wayahe yang ya meneh. wayai ngamuk, anak nanti tni sekolah utawa ini ngamuk. Wah, cih, wah anak rano sing ngeter. Tiga hak nggak pengamuan ini tiga dan gak ada di ya ada di bujuk nak iso ngamuk kan ada di kukul ada di udon jari nak ngamuk nah engkau konco-konco tahu diri nabo wis jeda kabeh lagi rono saya ikut ana SMS wala luwe gempa Iku hayate jelas hatta tas tak disu lagi waktu salimu ala salame sik tak salam orang metu-metu eh, atau ngaji. Ini cara kulo ya, tapi kulo suwun nah, itu di, dijaga. Bukan karena saya kangilan boten, supaya orang itu beretika. Napa? Beretika. Jadi kulo fokus kan urip kulo. Kulo tenan kulo boten song. Kulo ngaji ya HP ora boten kulo beto. Teng sarang boten kulo beto. Sekali mulang ya mulang. In. Kulo mulang teng sarang ya. sewuyang. atau mulang teng naruan nggih ya, ngoten tata sarang nek nah, badhe sowan kulo nggih. Ngenteni interaksi kula. Ya. Kalau kan yang ngaji sama ada sarang teng dalam, tapi ya sesuai karena tadi sekali kalau mulai mungkin no jajan mila, ah, biasanya ya no jajan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak wis wis wau di jadwal belanja, bapak datang tidak melaku-melaku teng pandangan teng Setelah itu terselesaikan semua <laughs> hanya anak baru saya ingat santri lagi jadwalnya ngaji. Santri saya, santri saya, itu sudah seperti itu. Itu fair, ini jadi apa? Murah kok ngaji rong jam. Baru itu ditutupi salam alim. Lah kiai ini lagi ning jeding. Bar ning jeding lagi dahar sak puluhan terus iya gitu. Tapi penting, penting gak cara kue? Apa penting cara agama? Nah ini kalau mikir, maksudnya betapa Quran itu luar biasa sampai Rasulullah makanya punya sufa, sufa itu teras masjid. Yaitu Rasulullah nak keluar kok pinaran yang sufa itu sahabat do mato. Ya karena berarti milik publik. Ya sekali masuk dalam Enggak. Itu jenis apa? Latat hulu buyutan nabi illa ayu dan Kamu jangan masuk kecuali dapat izin. Ini aku coro, tapi saya ilmu ini guys, minta saya guys. Mungkin salami banter, oke ngono Wa ghadabu wa ta'ala uta ibukane wa ta'ala finari ing dalam neraka wisarun wa minan nar. Wa alu wa ta'ala wali-waline Allah la baluna itu ora padha peduli sapa ahli wa mintu dukhulin sanggeng sange mlebu neraka ila hasulan alikane hasil lahum gede ahlillah apa ridwanu ridane Allah taala Fal hayatu mongko utawi ula wal aqaribu lan pira-pira kala jengking sinari ing dalam neraka iku la tata alam orang ngrasa lara apa hayat biha lan neraka iku gue pelajaran saiki kita bedheki ning neraka iku ana ula ta ora jak jawab e ning neraka lho ana ula ta ora ana kala jengking iku yo sehat-sehat gendut-gendut padahal diobong neraka mergo dekne neraka untuk ridane Allah tugas tugas nyokoti wong kafir. Lho umpama ndak rajane Allah kan melok kobo. Lah iya mulane kalau jengking sampean nggo kanca. Lho kowe kok gendut ning neraka kok gendut. Gendut kang mangani wong kafir, mangani wong ayu-ayu artis-artis iku ngene. Ya artis sing kafir maksudnya sing. Artinya apa itu bukti nak sing diridani Allah ning neraka gak masalah kalau jengking ya delok wong kafir sing wis ning isor mojok ning gua. Iku kalau jengking ya iso delok. Yo moro santai we. Padahal posisi dalam kepanasan sekian derajat. Mergo kalau jengking iku untuk ridhani Allah petugas neraka. Lah kuwe nek ning neraka untuk ridhani Allah yo ora panasan. Mergo tukang survei, paham ya? Apa? Jadi misalnya kowe wali, wis kowe moro neraka, cek goleki santrimu sing ijek ning yo suwantai mlaku. Di santri kutor kok ini silang. Mulane kula suwon rai kok silang teman-teman ini ben identifikasi ini gampang. Cara yang JT bro, VV apa? Sing sing tukang identifikasi kuwi. Oh enggak sing sikatan apa VV kuwi sing tukang. Ya, Pokoknya itu jadi, dadi raine kok silang teman-teman. Lah niki nek bentuk syafaate Nabi, iku aja dosamu jake nemen. Ben raine iku jek utuh. lagi identifikasi ini luwe luwe gampang. Kalau anak wis ajur kan suwi ya tes DNA barang macam-macam kan Mengenai kaji Nabi u nak ngendikan hebat dengan Rasulullah. Sebenarnya maksar kan wong ake. Dewi Nabi u congke nak wudhu sing sempurna. Misalnya rai yo tiga bonus nganti sirah. Misalnya bakso sirah yo ya ngeten Pulau untuk guru kau bahmon kayak guru-guru kalau ngeten ini ben sirah ora kok cuma bebas sah sah rambut. Engko nak kowe sak rambut tok sinare kelim. Dawe Nabi kan ditakok ini, ya Rasulullah bagaimana engkau kenal kita sementara di akhirat tuh miliatan orang. Terus Nabi ngendikan ini, gue misalnya di onto, ontamu itu khas, raine iku ana putihe, sikile iku ana putihe. Kemudian kumpul be unta sing kabeh ireng. Kowe niteni untam ta ora? Nggih niteni ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan, Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjali min asaril udu umatku ya sok ben ngono wong kafir do peteng-peteng wong PKI peteng-peteng munafik peteng-peteng umatku raine do padang sikile padang rambute padang tangane padang kafe iku min asaril wudu terus aku niteni nek iku umatku lagi disebut matarol mukminina wal mukminat yas'a nuruhum kowe ningali wong mukmin ku a nuruhum nure iku bersinar-sinar. Iku wae jek muni Rabbana atmim lana nurona supaya nur ini disem. Lah saiki wudu kok dilat-dilat yo iya, kelap-kelip blok-blok. Wah, mulai nak wudu mau cemplung noraimu sadasmu. Kan murup kabeh, paham apa? Baso tangan yo sak adul. Paham, ben sing murup ora mok sikut tok nganti tok. Apa ngen punda adut. Ya nyemplung nyemplung nyemplung. Tapi nak kau ini jari aliran, paham ya? Langkau ibu terus gampang. Lah anak wis gampang ibu Nabi kenali yo ya gampang. yo ya matab yadu wujuh batas taswadu wujuh. Angger sing padang langsung asabil yamin, sing peteng asabus sima. Lha disebut ya araful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal abda. semua wong sima hum fi wujuhim min asaris sujud. Dadi ampah lah kuatir kula kowe iku kelip-kelip mojok ya aku golek ikan ilang. Bocah kok urung. Ya sih ya, ora ibu kudu sebenarnya, Wadang. Wah. Wadang. Enak tamu bojo ya peteng ya. Jadi ning anekdot dari ana wong wedi di baris ning akhirat ya masyaallah. Wong wedi bojo kok repot. Ya iki bukti ya, eh, kalau jengking ning akhirat ning neraka iku ya tenang malah gendut-gendut. Mripate ya ora picek, wadal diobong kaya ngono. Ya wong kafir kuwi neng ning pojok neraka jek ning gone jurang. Iku kalau jengking moro ya sak. Mergo entuk ridane Allah tugas. Saiki mulane wong Mu'tazilah iku keliru, nabi ku ora iso nyafaati, ra nah, neraka iku ora iso diparani wong. Nabi ku kekasih pangeran menurut neraka tenang kalau jengking wae tenang kok pemeneh. Boyo wong ku mikir. Mosok neraka panase ngono nabi cek goblok, kalau jengking ora kalau jengking, iku wae iso tenang ning neraka mergo entuk tu. Apa meneh Rasulullah untuk tugas nyafaati umate kaji. Kuwi wong wis ra ngaji kecangkeman. Kuwi ya padha dene. Sen seneng syafaat tapi apa paham logikane. Ya cok subuh itu paling paham, mulai rodo paham. Yo, paham tuh lumayan gitu. Maju tuh. Alhamdulillah orang gunane ya. Narukan rene walau jam orang gunane. <laughs> Ya iki jelas fal hayat wal aqarib finnar iku la dia biha orang rasa lara apa hayat biha kelawan neraka ya gendut gendut-gendut oh kalau jengking neraka keren kan nyokoti artis-artis top sing kafir-kafir seneng nah, kalau jengking lanang nah, kalau jengking wedok nyokoti sing ya takokno ya jangan wong alim beda. Kalau nak ngaji wis kondang tenan ulama. Jadi gaya logika gampang. Artinya misalnya logika Rasulullah kok boleh umatnya sing neraka kan gampang saja. Wong kalau jengking sing ora kekasih ya pangeran wae dikei hak ketahanan seperti itu. Isong golek wong kafir dicokot. Ya padha kekasih Allah kok kanjeng Nabi ya iso golek um mati apa di syafaat. Dan itu tidak tersengat oleh api neraka sama sekali. Enggak Allah wa ala kulli syai'in ketiga ya gampang saja. Allah ngelola kehidupan kayak misalnya kayak kue ini gak nak bernapas sampai paru-paru janggal urip ning laut. Allah iso mendesain iwak sing iso urip ning laut. Nah, ketika Allah gawe makhluk sing butuh oksigen urip ning laut ya iso wae kaya ikan paus. Ya. Diatur sedemikian rupa ya iso urip ning banyu, ya iso urip ning darat. Ya Allah gampang wae. Allah ngelola ini gampang semua. Makanya nak untuk ridani Allah gampang kabeh. Lah ulo-ulo itu ditugas no nyokoti wong kabeh. Lah nak dek-dek dhewe hancur abe, merokok kan gak situ nyongkot podo kejet-kejet e? <laughs> kan kacau. Tapi eh, kula iki tenang, ya. Yo mau komen ane neraka awur kula iki mau sing tenang iki mau. Piye piye resep piye tak koyo eh, resep piye kowe kok tenang wae ya, ngono. Ngono malah japing. Aku kan kok nyokot kowe itu lho lho. <laughs> Sembrono tau ngaji nasoh ribet di mbok cokot. Ya jelas ya, fal hayat wal aqarib finnar la tata'allamu biya Ya nawa karon satan wa taala wa radiya ridho sapa wa taala anha saking aqarib fitukhuli indah mlebune aqarib annara ing neraka. Mergo mlebune neraka malah tu tugas. Yo malah napa? Wal maqala al-isran badu hakam akhina sula kaifa anta. Tingkai jenengan budi ai ala hayy ahalin anta. Jenengan keadaane faqala ana al maulaki bareng pangeran. Ai mutawalli lumuri sing ngurusi urusanku alal muwafaqah yang atas nurut ya awamir ini maring bro bro perintah ya Allah. Jadi wali-wali ini nak ditakoi kaifa anta jenengan sepundi ana ma'al maula alal muwafaqah. hubunganku nak ambek pangeran selalu cocok. Mana ora tau brun. Wa ma'an nafsi lan sertane nafsuku ma'al mukhalafah alal mukhalafah nak ambek nafsuku aku nyulaya nyulayani limo ya maring karepe nafsu. Aku nak ambek nafsu tak tentang. Jadi kita koi koi piye nak ambek pangeran aku nurut, nak ambek nafsu aku nen utang. Wa al khalqi lan hubunganku mbek makhluk alam nasihati ing atase niat apik. Jadi kalau aku mbek kowe ya hubungane niat apik, yo ya mulang, yo ya macam-macam. Jadi jelas ya hubungan sih ambek pangeran nurut, ambek nafsu nentang, ambek makhluk e Allah alam nasihat wa yati nasihat addu'a wa ja'a ila yang perkara kang itu ma asolahu te kaapian wa nahyu lan nyegak masa yang perkara kang itu tetep ing al satu te kerusak jadi ngakoni apik nyegah e. wa ma'ad dunya lan hubungan bedo donya mata iha tegese seni seni itu alat darurat mau darurat tok. urusan urusan bedo donya sing pokok-pokok tok. Ora sekunder dilakoni, orang penting-penting dilakoni. Sing pas nawa hubungan bedo donya apa? Sing pas. Ayo hajat titik sing hajat ala jimati kang lazim Allah tikang lamat fa kang orang no menghindari kemudian lah kedhi dunya. Mesti hubungan kowe dunya sak pase wae. Jadi jelas ya kok wali biromo ma'al mola alal muafakoh wa ma'an nafsi alal mukhalafa wa ma al khalqi ala nasihah wa ma dunya alat darurat alam